Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al mandum Al-Ha'iyah yang syarah oleh Syekh salih al-fawzan hafizallahu taala. Sekedar pemberitahuan insyaallah taala Pada mulai hari ini sampai hari Kamis nanti kita akan menyelesaikan kitab ini. Kitab Al-Ha'iyah syarah Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Sehingga untuk pelajaran fikihnya kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Karena biar sekalian selesai kitab yang sangat berfaedah ini, kita berkaitan masalah akidah ahli sunnah wal Jamaah Insya Allah taala hari Kamis nanti selesai. Setelah itu untuk pelajaran kami kami liburkan sampai Insya Allah kita akan lanjutkan lagi setelah 15 Syawal Insya Allah taala. 15 Syawal Insya Allah taala. Naam. Oleh karena itu sudah kami kabarkan bahwasannya untuk kita pikirnya akan dilanjutkan lagi setelah 15 Syawal insyaallah taala. Naam. Dan tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan nikmatnya kepada kita semuanya sehingga kita semuanya masih bisa menegakkan qiyamul lail baik yang di masjid maupun yang di rumah. Karena 10 hari terakhir ini merupakan perkara yang sangat bisa dikatakan dinanti-nanti bertepatan dengan adanya malam Lailatul Qadar. Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala dan juga Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih dengan semakna mereka mengatakan malam Lailatul Qadar itu bisa diraih, bisa digapai baik di dalam rumah maupun dalam masjid. Nah, intinya ketika malam tersebut mereka apa? menghidupkan malamnya Bukan berarti nggak tidur ya. Kalau dia mampu nggak tidur beribadah nggak masalah. Tapi kalau misalkan dia ketika beribadah terganggu karena ngantuk ya lebih baik kalau dia mungkin istirahat terlebih dahulu. Nah Kemudian beliau juga menyebutkan baik dia tahu ataupun nggak tahu, tapi kalau 10 malam terakhir mereka beribadah pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi sudah diketahui tanda-tandanya, tapi orang kan kadang nggak tahu. Ini sebenarnya malam Lailatul Qadar kapan ya? Tapi kalau sepuluh malam terakhir ter tersebut dia menghidupkan beribadah kepada Allah Taala pasti mendapatkannya. Tahu ataupun tidak tahu. Di rumah maupun di masjid. Intinya dia di malam tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling nah barakallahu fikum inti daripada inti adalah apa? Qiyamul lail. Perhatikan baik-baik, yang inti daripada inti adalah qiyamul lail, yaitu salat malam, salat tarawih. Na'am barakallahu fikum yang Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi barang siapa yang menegakkan qiyamul lail pada malam lailatul qadar dalam keadaan beriman kepada Allah taala dan juga mengharapkan pahala dari Allah niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Naam, itu sekedar selingan bahwasannya yang namanya kenikmatan harus kita syukuri barakallahu fikum. Naam, hingga saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah baik puasa Ramadan maupun qiyamul lail maupun qiraatul Quran maupun mempelajari ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azza wa sakumullah kita lanjutkan bacaan kita. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Habibullah taala Qawluhu rahimahullah masih seputar pembahasan apa kemarin? Pembahasan kelompok Murji'ah. Wa qul innamal imanu qawlan wa niyyatun. Kata beliau, Al-Imam Abu Bakar Abu Dawud mengatakan, katakanlah Iman itu adalah ucapan dan juga niatan. Naam. Nanti disambung lagi dengan apa? Ucapan beliau yang setelahnya ucapan niatan wa fi'lun ini wa fi'lun dan perbuatan qaulun wa i'tiqadun wa amalun ingat-ingat itu menurut ahli sunnah wal jamaah hadal qaulus salis ini adalah pendapat yang ketiga yakni utruk ra'yal khawarij maksudnya adalah tinggalkanlah pemikiran khawarij watruk ra'yal murji'ah dan tinggalkanlah pemikiran murji'ah wa qul qaula ahli sunnati wal jamaah masyaallah dan ucapkanlah seperti ucapan ahli sunnati wal jamaah apa itu al imanu ini yang perlu antum hafal yang punya kitabnya digaris atau diingat-ingat itu al imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarihi wa yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati Naam, perhatikan baik-baik. Jadi keimanan disebutkan situ dihafal dalam kitab itu definisinya. Al-iman qaulun bil diucapkan dengan lisan. Wa i'tiqadun bil qalb, diyakini dengan hati. Wa amalun bil jawarih, diamalkan dengan anggota badan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini definisi iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Naam. Kita lihat berikutnya, hadza ta'riful iman al-kamil. Ini adalah definisi iman secara sempurna. Al-ma'khudhu minal adillati la minal ahwa wal afkar. Diambil dari dalil-dalil yang ada, bukan diambil dari hawa nafsu dan pemikiran-pemikiran. Fal iman yatakawwanu min hadhil arba'ah. Maka iman terkandung atau tersusun dari empat perkara ini. Pertama, apa kata beliau? Qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. La ilaha illallah diucapkan. Kemudian kedua, wa'tiqadun bil qalb, diyakini dengan apa? Hati. Diyakini dengan hati. Kemudian yang ketiga, wa amalun bil jawarih dan diamalkan dengan anggota badan. Yang keempat, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini jangan sampai lupa ini ya. Jadi nanti kalau tanya apa definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah sudah kami sebutkan qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Lima perkara, mudah. Antum sudah hafal? Coba. Apa itu iman? Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih Yazidu bit ta'ah wa yanqusul ma'siyah. Ahsantum barakallahu fikum itu definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, "Falaisal iman bil qalb fahasib." Iman itu bukan yang hanya di dalam hati saja kata beliau. Kama taquluhul asy'ariyah sebagaimana yang diungkapkan oleh orang-orang Asy'ariyah. Asy'ariyah ini jamak dari Asy'ariyah. Asy'ariyah itu berdasarkan sejarah mereka, mereka nisbahnya kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Abdul Hasan Al-Asy'ari walaupun beliau sendiri Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ini beliau sudah tarajuk dan bertobat sebelum meninggalnya. Di akhir-akhir hayat beliau bertobat, mengarang kitab namanya apa? al ibana Kita apa tadi? al ibana Kembali kepada pendapatnya madhabnya Sunnah wal Jamaah. Tapi para pengikutnya ini yang nah barakallahu fikum asabiyahnya fanatiknya sangat kuat sehingga walaupun sudah bertobat pun mereka enggak ikut tobat pemikiran-pemikiran yang dulu diambil oleh mereka. Asy'ariyah, termasuk ahlu bid'ah wad dalal. Paham ya? Berbeda dengan zaman sekarang Asy'ariyah, pengikutnya apa? Hasyim Asy'ari. Paham ya? Itu lain lagi ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi antum jangan terkecoh. Asy'ariyah itu Asy'ariyah zaman dahulu itu ahlu sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kalau memang mereka mengikuti jejaknya Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, kita katakan na'am. Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, beliau memang Nah, barakallahu fikum di akhir-akhir kehidupan beliau taubat, gitu loh ya. Sampai ngarang kita apa tadi? Al-Ibanah. Nah, barakallahu fikum. Kalau tidak salahnya beliau nah sempat mengatakan, eh, kami atau aku bertaubat dari pemikiran-pemikiran yang sebelumnya, pemikiran nah barakallahu fikum eh, eh, pemikiran-pemikiran yang jauh dari kebenaran sebagaimana aku melepaskan jubahku di atas mimbarku ini. Paham ya maksudnya apa? Maksudnya beliau benar-benar taubat. Nah, kalau nisbahnya ke situ mungkin saja tapi kalau zaman sekarang ashari, kami madhabnya ashari katanya. Ngikuti siapa coba? Hasim ashari, Paham ya? Orang Indonesia bukan? Allah <laughs> Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita perlu berhati-hati jangan terkecoh. Nah, Asy'ariyah di zaman sekarang ini bisa dikatakan jauh daripada akidah dan keyakinannya Imam Abu Hasan ashari. Walaupun para a'immah terdahulu mereka sendiri tidak mengajak untuk bermadhab. Satu pun enggak ada mulai dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, enggak ada satu pun mereka mengajak ikutlah madhabku. Ada? Pernah dinukilkan seperti itu? Enggak pernah. Bahkan mereka mengatakan idza sahal hadis bahwa madhhabi. Kalau seandainya hadis itu sahih, dalilnya ada, itulah prinsipku bayangkan. Kembali ke dalil. Itu kalau mereka mau mencerna gitu ya istilahnya ya. Jadi sebenarnya siapa sih yang asabiah fanatik itu siapa? Pengikutnya orang-orang yang mengikuti mereka. Wa illa para a'imah itu sendiri enggak pengen kalau apa? terjadi asabiah fanatik. Ikutilah pendapatku, ikutilah madhabku enggak ada. Ingat enggak antum ucapan Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah eh, yang dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih kata beliau apa? Innama ana Basharun. Aku manusia biasa kata beliau. Ukhtiru wa usib. Keliru dan benar. Manusia biasa kata beliau Imam Malik, imam Darul Hijrah, Imam Darul Hijrah. Eh, imam yang bisa dikatakan enggak diragukan lagi sudah. Beliau mengatakan aku manusia biasa. Ukhti'u wa usib. Kadang benar, kadang keliru. Fangduru bi kata beliau. Lihatlah pendapatku. Beliau mengatakan lihat lagi kepada pendapatku. Fakullama wafaqal kitab kita sunnah fakhudhu katanya. Selama pendapatku mencocoki Al-Qur'an sunnah ambillah. Bayangkan Imam Malik mengarahkan apa? Lihat lagi pendapatku. Lihat lagi pendapat itu kalau mencocokkan Al-Qur'an sunnah ambillah. Wa kullama lam yuwafiqil kitab bersunah fatrukuhu kata beliau. Selama pendapatku tidak mencocoki Al-Qur'an sunnah tinggalkanlah. Bagus atau tidak ini? Bagus. Jadi sebenarnya yang asabiah fanatik itu para pengikutnya. Sampai-sampai di antara mereka apa? Eh, sebelum meninggalnya mengatakan, "Na'am barakallahu fikum ana syafi'iyun." Eh, aku adalah syafi'i. Maksudnya mengikuti pendapatnya atau madhabnya syafi'i katanya. Ana syafi'iyun mati hidup Syafi'i. Fa idza mitu ana, kalau seandainya aku mati, syafa'u. Ikutlah madhab Syafi'i, bayangkan. Asabiahnya sangat kuat. Allah musta'an. Jadi enggak dibenarkan ya. Ada juga yang mereka tak asub madhab. Eh, fanatik madhab, membenci madhab yang lain. Misalkan dia ngikuti pendapatnya Imam Ahmad, benci dengan pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik. Saking bencinya sampai mengatakan akan keluar nanti di akhir zaman seseorang yang dikenal dengan Muhammad bin Idris asyar minal iblis atau semakna itu akan datang nanti di akhir zaman Muhammad bin Idris siapa? Al-Imam Syafi'i yang dia itu lebih jelek dari iblis bayangkan itu itu orang-orang yang gak suka madhab yang lain oleh karena itu ta'asub madhabi itu sangat tercela jangan sampai kita ada di benak-benak kita atau di hati kita asobiah fanatik dengan ustadznya dan gurunya syekhnya jangan keliru-keliru gitu loh akhta'ta itu paham ya asabta seperti itu Paham ya? Kalau udah asobiyah fanatik dengan ustaznya, gurunya atau syekhnya itu bahaya sekali. Ini keliru-keliru ustaz kamu kok ini. Ini syekhku masak keliru. Nah, masak keliru, ucapan masak keliru itu. Jadi menganggap seakan-akan maksum itu ya, itu hindari. Kita lihat. Kata beliau, awil ladina yaqulun ataukah orang-orang yang mereka mengatakan innal imana huwal i'tiqad bil qalb ma'an nutqi bil lisan. Atau orang-orang yang mengatakan iman itu adalah meyakini dengan hati bersamaan mengucapkan dengan lisan kama yaqulul hanafiyah sebagaimana yang diungkapkan oleh Hanafiyah. Hanafiyah di sini yang dikenal dengan nama apa? Murji'atul fuqaha. Dikenal dengan apa? Murji'atul fuqaha. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah ini terkenal sebagai imam karena ada pengikutnya saja. Wa illa madhabnya sampai-sampai dijelaskan oleh Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri faqahullah ketika beliau mensyarah kitab Al-Lamiyah madhabnya Abu Hanifah itu dibangun di atas 120 hadis. Yang 80 hadisnya lemah, yang 40 sahih. Jadi ujung-ujungnya apa? Madhabnya dibangun di atas hadis yang sahih cuma 40 saja. Oleh karena itu banyak sekali kalau madhab Hanafi antum jumpai kok janggal sekali itu banyak sekali. Bolehnya berbutuh dengan air nabi, Tahu nabi enggak antum? Air endapan kurma atau air endapan anggur. Nah, suci memang suci tapi butuh dengannya boleh katanya. Kalau kita katakan memang suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Coba antum berwudu pakai air rendapan anggur. Pelikat enggak kira-kira? <laughs> Lengkap enggak kira-kira? Lengkap. Sucinya suci. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Nah, kembalinya kepada dalil. Oleh karena itu ahli sunnah sangat-sangat anti yang namanya nan fanatik madhabi. Ditanya antum madhabnya apa Syafi'i, Hambali, Maliki atau Hanafi? Sunni Salafi. Sunni salafi mengikuti empat madhab ini kalau sesuai dengan dalil. Dah itu aja selesai. Terkadang mengambil pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, bahkan Abu Hanifah kalau sesuai dengan dalil. Mahum salah ya. Nah, jadi intinya ke situ. Jangan antum apa? Anak kalau dalam masalah fikih Hambali. Kalau dalam masalah eh, yang lainnya kalau dalam masalah akidah anak Maliki. Kalau dalam masalah eh, yang lainnya, yang lainnya Syafi'i. Jadi dia beraneka ragam dia miliki. Itu kurang tepat. Sunni Salafi. Sunni Salafi. Mengambil pendapat semua madhab yang tidak berseberangan dengan dalil. Itulah ahli sunnah. Itulah ahli sunnah na'am. Ini kita lihat. Adapun mereka yang mengatakan iman itu diyakini dengan hati dan diucapkan dengan lisan. Ingat, yakini dengan hati, diucapkan dengan lisan. Amalan ada atau tidak? Enggak ada. Ini pendapat apa? Kama yaquluhu al-Hanafiyah. Sebagaimana diucapkan oleh Al-Hanafiyah. Hanafiyah ini nisbahnya kepada Abu Hanifah. An-Nu'man bin Sabit. Paham ya? Nu'man bin Sabit rahimahullah. Nah, dikenal dengan apa ini? Murji'atul fuqaha. Dikenal dengan apa? Murji'atul fuqaha. Karena termasuk ahli fikih kan? Dalam maksudnya dalam artian punya pembahasan masalah fikih itu loh ya. Dikenal dengan murji'atul fuqaha. Kemarin sudah kita lewati kan ada tiga. Murji'atul fuqaha ya ini. Ya enggak? Yang mengatakan iman diucapkan diyakini, amalan lah. Amalan nggak perlu. Bayangkan itu. Yang kedua, huwa an bilisan fahas, Diucapkan dengan lisan saja. Diyakini nggak? Nggak perlu diyakini, ucapkan saja sudah katanya. karena takulul karamiyah ini sebagaimana yang ungkapan karamiyah. Ini kenapa apa? Murji'atul karamiyah. Dua sudah. Ya kan kemarin kami sebutkan tiga kan Murjiatul Fuqaha itu pendapatnya apa? Pengikutnya Abu Hanifah. Murjatul Karamiyah mengatakan iman itu bagaimana? Iman cukup diucapkan dengan lisan. Diyakini enggak? Enggak perlu amalan, enggak usah Allah musta'an. Yang ketiga, au mujarradul ma'rifah bil qalb. Yang ketiga atau semata-mata mengenal dengan hati. Bayangkan. Mengenal dengan hati, diyakini dengan hati, enggak usah diucapkan, enggak usah diamalkan. Ini Murji'atul Jahmiyah ketiga. Jadi antum biar nanti enggak bingung, Murji'ah ada tiga Murji'ah ada tiga. Murji'atul fuqaha, Murjiatul karamiyah, Murji'atul jahmiyah. Murji'atul fuqaha itu pengikutnya Abu Hanifah dan teman-temannya. Paham ya? Yang mengatakan iman, ucapan dan keyakinan. Yang kedua Murji'atul karamiyah. Murji'atul karamiyah mengatakan iman hanya diucapkan saja. Yakini tidak, amalan enggak. Paham? Yang ketiga Murji'atul jahmiyah. Murji'atul jahmiyah mengatakan iman di hati. Ini Iman itu yang ada dalam hati. Diucapkan enggak? Enggak usah. Diamalkan enggak perlu. Paham ya? Semuanya keliru atau tidak ini? Semuanya Murji'ah itu meyakini iman tanpa amalan. Allahul musta'an. Kita lihat. Kata beliau, "Au mujarratul ma'rifah bil qalb kama taqulu Jahmiyah fa yalzam 'ala hadzal madhhab al khabith." Maka mengharuskan pendapat yang jelek ini an yakuna fir'aun mu'minan. Fir'aun mu'min. Fir'aun mengakui enggak Allah Ta'ala itu Rabb? Mengakui. Hanya tersombong sombong dia itu sombong, congkak, bangkang sehingga apa? Kalau mengakui mengakui Allah itu Rabb, mengaku dia. Allah Taala adalah Rabb semesta alam mengaku, Cuman pengakuan saja gitu loh. Berarti menunjukkan Firaun itu mukmin menurut versi Murji'ah ini. Paham belum? Iblis mengakui enggak Allah Taala itu Rabb? Mengakui. Sampai minta agar diakhirkan kan ajalnya, ya enggak? Nah, sampai di eh, meminta agar diakhirkan ajalnya sampai nanti hari kiamat menunjukkan mengakui Rabb. Tapi iblis kafir atau mukmin? Kafir. Berdasarkan pendapat Murji'ah mukmin. Allahul musta'an. Li'annahu ya'tarifu biqalbihi bima ja'a bihi Musa alaihi salam. Karena Firaun itu mengakui dengan hatinya terhadap apa yang dibawa oleh Musa alaihi salam, laqad 'alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard. Sungguh engkau telah mengetahui apa yang telah diturunkan kepada mereka. Nah, maksudnya turunkan kepada mereka siapa yang turunkan? Rabbus samawati wal ard yang memiliki apa langit dan bumi. Tahu itu loh istilahnya. Fahuwa mu'tarifun bekal biqalbihi Fir'aun. Nah, mengakui eh, hal seperti ini dengan hatinya, walakinahu ankarahu bilisanihi min babil kibr wal baqa' ala mulkihi. Akan tapi Fir'aun mengingkari dengan lisannya dalam bab apa? Sombong dan pengennya kekuasaan itu berada di tangannya. Nah, eh, ana rabbukumul a'la katanya. Aku Rabb kalian yang paling tinggi katanya. Fir'aun Allah musta'an. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan ke dalam lautan enggak bisa apa-apa gitu. Enggak bisa apa-apa. Eh, ingin tobat enggak terima lagi. Sudah Pak, gara Sudah terlambat sudah. Nah, wastikbaran amma jadi Musa alaihissalam dan juga sombong, bangkang terhadap apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Mahum soal ini? Nah, jadi versi Murji'ah yang ini itu berbahaya sekali. Firaun dianggap mukmin, Iblis pun mukmin juga karena mengakui Allah Taala Rabb, betul loh. innallahu musta'an. Berikutnya. Wa kadzalika musyrikun ya'tarifuna biqulubihim seperti itu pula orang-orang musyrikin mereka mengakui dengan hati-hati mereka anna Muhammad dan Rasulullah bahwasanya Muhammad Rasulullah wa annahu 'alal haqq ini bayangkan. Nabi Muhammad itu di atas al-haq. Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun sungguh kami mengetahui bahwasanya nam telah membuat engkau sedih apa yang mereka ucapkan tapi sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan engkau akan tapi orang-orang zalimlah yang mereka apa mengingkari terhadap ayat-ayat Allah. Jadi mereka enggak mendustakan Rasulullah itu enggak mendustakan, ngakui. Abu Talib ngakui enggak agama Rasulullah yang benar? Ngakui. Abu Talib mengakui nggak ya Rasulullah itu di atas al-haq? Mengakui. Cuman karena apa kemarin? asobiyah fanatik dengan kaumnya. Nggak pengen kalau dia di, diterta, dimaki di tengah-tengah kaumnya. Sehingga dia tidak mau menerima al-haq tadi. Allah musta'an. Kita lihat. Fahum la yukadzibuna Rasul sallallahu alaihi mereka tidak mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin hamalahum ala mukhalafatihil juhud. Akan tapi yang bawa mereka untuk menyelisih Rasulullah adalah al-juhud, penentangan wal kibr sombong, wal istikbar al haq dan merasa sombong terhadap apa? terhadap kebenaran, wal asabiyah lil batil hati-hati ini dan fanatik terhadap kebatilan. Yang namanya fanatik ini sangat berbahaya sekali. Jangan sampai ada di benak-benak kita pemikiran atau nah barakallahu fikum sifat asabiyah fanatik. Kenapa kok dikatakan bahaya sekali? Banyak orang-orang yang fanatik akhirnya apa? Membela gurunya, walaupun gurunya di atas kebatilan. Banyak sekali ini kita saksikan. Kenapa kok dilarang fanatik? Karena nanti di hari kiamat itu sendiri-sendiri. Enggak ada ada ke mana? Ustaz pulang mana? Syekh pulang mana? Kok anak sendirian? Sendiri-sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhi. Bayangkan itu. Hari yang atas suatu hari yang seseorang itu lari dari saudaranya. Lari dari gurunya, lari dari ustaznya oleh karena itu asabiah hindari barakallahu fikum. Membela al-haq tidak masalah. Kita membela seseorang, membela gurunya, ustaznya atau syekhnya sesuai dengan apa? Kadar berpegang teguhnya terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nahnu nudafi'an syakhsin biqadri tamassukihi bil kitab was-sunnah. Kita membela seseorang sesuai dengan kadarnya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu ada ikatan dikenal dengan apa? Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Benci karena Allah dan cinta karena Allah. Mohon salah ya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Tanya sini, eh, na'am. Apa kata beliau? Karena hamala Abu Talib amma Rasul sallallahu sebagaimana eh, yang membawa Abu Talib paman Rasulullah sallallahu untuk menolak tersebut apa yang membawanya? Faqad i'tarafa bi anna Rasul 'ala al-haqq Sungguh Abu Talib meyakini, mengetahui, mengakui bahwa Rasulullah di atas al Tapi apa yang membawa dia enggak mau menerima? Faqal wa alim alimtu bi dina Muhammadin min khairi adiyanil bariyati dina. Sungguh aku yakin, aku tahu agama Nabi Muhammad itu sebaik-baik agama untuk manusia. Bayangkan, Abu Talib meyakini, mengakui. Tapi apa faktor yang membawa Abu Talib tidak menerima al-haq, tidak mau masuk ke dalam agama Islam? Asobinya fanatik terhadap apa? Pobilahnya marganya atau kaumnya kita lihat. malam malam yattabi malam malam yattabi'hu wa mata taala millati Abdul Muthalib 'ala syirki sara min ahli nar. Namun tatkala Abu Talib tidak mengikuti agama Rasulullah dan mati di atas agama, di atas agama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu siapa? Kakaknya Rasulullah agama jahiliyah di atas kesyirikan, maka menjadilah Abu Talib menjadi penduduk neraka. Kekal enggak? Kekal. Hanya saja mendapatkan apa? Mendapatkan keringanan. Wa huwa ya'tarifu anna dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun. Abu Talib mengakui bahwasanya agama Muhammad itu benar. Agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Faqal laulal malamatu aw hadaru masabbatin la la ra'aitani samhan bidzaka mubina. Kalaulah seandainya bukan karena telaan dan cacian yang apa? yang aku hindari, aku akan berhati-hati. Sungguh aku, sungguh aku akan melihat aku ini apa? Benar-benar menerima dengan penerimaan yang jelas. Bayangkan, dia sebab tidak mau menerima apa tadi? Takut ditaji maki oleh kaumnya, asabiah fanatik. Nanti kalau anak meninggalkan tahlilan, nanti dijauhi oleh kampung kami. Penduduk kampung kami menghajar misalkan, takut seperti itu. Paham ya? Enggak usah takut. Al-haq itu lebih berhak untuk di dinambela. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikutin. Al-haqqu aqwa min rijal Kebenaran itu lebih kuat daripada sekedar penguasa di muka bumi ini. Pak maksudnya ya? Maksudnya daripada manusia dia berkuasa pun kebenaran lebih kuat. Al-haqqu ahabbu ilayya minna. Ahabbu ilayhi minna. Kebenaran itu lebih kita cintai. Paham ya? Daripada diri kita sendiri. Oleh karena itu asabiyah hindari barakallahu fikum. Asabiyah fanatik ini sangat berbahaya sekali. Allahu musta'an. Mamana'ahu min ittiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam illa al-hamiyatu li dini abaihi wa ajdadihi. Tidaklah yang menghalang-halangi Abu Talib untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan apa? Karena hamiyah yaitu asabiyah fanatik terhadap agama bapak-bapaknya dan kakek-kakeknya. Kalau di kampung kita agama nenek moyang mbah-mbahnya ya, mbah buyut istilahnya. Paham ya? Ini mbah kami seperti ini. Kalau ada orang meninggal dunia, tahlilan dulu tujuh hari, seratus hari, seribu hari pasang apa? Batu nisan, bahasa Jawanya kijing. Paham ya batu nisan itu ya, pas seribu hari patang itu. Ini semuanya ritual siapa? Ini agama mbah kami ini, turun temurun. Allah musta'anam. Kalau nggak mau naati bagaimana kualat katanya? Tahu kualat nggak antum? Eh, nanti dijelaskan sama yang tahu. Paham ya? Nah, <laughs> barakallahu fikum. Jadi kalau kata mereka kalau enggak mentaati warisan mereka, eh, warisan mbah-mbah mereka, ajaran mereka katanya kualat katanya. Allah musta'an. Nanti jelaskan nanti insyaallah ya, Abdul Ghafur. Jelaskan nanti ya. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Famana'atul hamiyatu wal iyad billah." Maka yang menghalang-halangi Abu Talib adalah asabiyah fanatik. Wal iyadu billah. taal kufri. Akhirnya mati di atas kekufuran. Bahwa ya'rifu anna dan 'alal haq. Padahal Abu Talib mengakui, mengetahui bahwasanya Muhammad di atas al-haq wa ya'taqidu hadza dan meyakini hal ini. Fa'ala madhhabil asy'ariyah yalzam an yakuna mu'minan. Maka berdasarkan pendapat Asy'ariyah Murji'ah ini mengharuskan bahwasanya Abu Talib itu mukmin. Bayangkan, Abu Talib mengakui Rasulullah benar, Rasulullah di atas al-haq berarti Abu Talib mukmin katanya. Kita katakan enggak benar. Mahum salah ini ya. Mahum salah. Na'am barakallahu fikum. Abu Talib siapa namanya? Antum? Abdul Manaf, Abdul Muttalib? Syaibatul Hamdi, tum barakallahu fikum. Itu jangan sampai dilupakan. Walaysal iman huwal qawlu bilisan fahasib. Keimanan itu bukan hanya diucapkan dalam lisan saja. Bidun i'tiqadil qalb tanpa meyakini dalam hati. Ini tanpa meyakini dalam hati. Bukan hanya ucapan lisan kemudian tanpa meyakini dengan hati. Kama taqulul ini Ingat-ingat sebagaimana diucapkan oleh apa? Murji'atul karamiyah. Karena murji'atul karamiyah itu iman itu hanya diucapkan saja. Murji'atul fuqaha iman itu hanya diyakini diucapkan. Murji'atul jahmiyah diyakini saja. Tahu enggak bedanya? Diurutkan. Fuqaha, karamiyah, jahmiyah. Fuqaha bisa dikatakan diucapkan dengan lisan, yakin dan hati, amalan tidak masuk. Karomiyah mengatakan diucapkan dengan lisan saja. Jahmiyah mengatakan yakini dengan hati saja. Ahlu sunnah tiga-tiganya. Tiga-tiganya bahkan tambahan yang paling inti ini ya, ucapan, keyakinan, amalan. Na'am barakallahu fikum. Allah musta'an. Kita lihat sini. Li'annahu 'ala hadzal qaul yakunu munafiqun mu'minin. Dikarenakan berdasarkan ucapan ini berarti orang-orang munafikin mereka mukmin. Lah kenapa mukmin? Karena mereka orang munafikin menampakkan apa? Menampakkan keislaman menyembunyikan kekufuran. Berarti orang-orang munafikin muslimun katanya. Padahal orang-orang munafikun tempatnya di mana? Di kerak api neraka yang paling bawah. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Kenapa kok dikumpulkan orang-orang kafir? Kok lebih parah? Karena kalau orang kafir jelas ini kafir itu loh. Orang munafik enggak nampak itu loh. Orang munafik enggak enggak nampak, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran bahaya di situ. Mahum insyaallah? Mahum? Hah? Mahum insyaallah? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi orang munafik enggak eh, nampak, paham ya? Idhlam yudhirul Islam wa yubtinu al-kufra. menyembunyikan kekufuran menampakkan apa? keislaman. Mahum insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini, li'annahum ya'tarifuna bi alsinatihim karena mereka mengakui dengan lisan-lisan mereka walakinnahum yunkiruna bi qulubihim. Akan tetapi mereka mengingkari dengan hati-hati mereka. Oleh karena itu orang-orang munafik di zaman Rasulullah saat itu Rasulullah tidak memerangi. Kalaupun memerangi mampu atau tidak seharusnya? Mampu. Tapi kenapa sengaja tidak diperangi? Karena menampakkan dari itu. Menampakkan dohirnya seakan-akan bersama para sahabat. Nanti kalau Rasulullah merangi membunuh mereka, akan tersebar di luar bahwa Nabi Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Ini bayan situ. Jadi orang munafik itu hati-hati. Orang munafik itu dikenal mendul wajahin. Eh, memiliki dua kartu. Eh, Telkomsel sama Indosat. Paham ya? Nah, barakallahu fiik dua kartu. Eh, terkadang di sana senang, di sini senang. Di sana senang, di sini senang katanya. Paham ya? Itu namanya apa? Namanya dul wajahin. Ini sejelek-jelek manusia, hati-hati. Paham ya? Nah, kalau dalam bahasa Arabnya dusyarihatain, memiliki dua kartu. Sama, Rasulullah mengatakan inna syarran nasi 'indallah dzul wajhain. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah adalah orang yang memiliki dua wajah. Ya'ti ilaha ula biwajhin wa ilaha ula biwajhin. Datang kepada musuh-musuh Allah dengan satu wajah, senang, senyum-senyum, Masya Allah. Bersama orang munafikin, orang kufar. Datang kepada kaum mukminin dengan wajah yang lain, senang juga. Pengennya itu ingin diterima sana kemari. Sana senang di sini senang. Tidak. Ahlu sunnah harus memiliki yang dikenal dengan apa? At-tamayyuz. Tamayyuz. Ya. Pemisah tampil beda. Paham ya? Dengan orang-orang ahlu ahwa dan ahlu dalal. Ini penting sekali para kalau. Jangan sampai kita dikenal dengan dul wajahin. Kalau bahasa hewannya bunglon, antum tahu bunglon atau enggak? Kalau enggak tahu nanti kasih tahu nanti. Nah, para kalau bunglon itu Nah, barakallahu fikum dia itu berubah-ubah warnanya tergantung yang dia hinggapi. Paham ya? Kalau dia hinggap menetap di warna hijau dari hijau, coklat dari coklat, merah jadi merah juga mungkin. Paham ya? Putih jadi putih juga mungkin. Paham ya? Yang jelas dikenal dengan apa? Berubah-ubah warnanya. Ya, dikenal atalawun fiddin. Ya, jadi memiliki banyak warna dalam agama ini. Itu dihindari para fikum. namun Allahu Harus memiliki prinsip yang kokoh, prinsip yang dibangun di atas Al-Qur'an was sunnah Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Dikit lagi ya. Kata beliau, Waqad hakama Allahu 'alaihim bi annahum bid-darkil asfali minan nar, tahtal musyrikin bayangkan. Sungguh Allah telah menghukumi orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah di bawah orang-orang musyrikin. Bayangkan. Orang musyrikin jelaskan ke, ke kesyirikannya, orang kufar jelaskan ke, kekufurannya, tapi orang-orang munafikin enggak jelas dia itu. Paham ya? Sama ahli sunnah dengan senyum, masyaallah ahli sunnah. Hmm. Di luar sana mencaci maki alusunah, alusunah dawanya itu ketinggalan zaman, masa nggak pakai televisi, masa CCTV diharamkan katanya, masa nggak boleh pemilu, masa masa ngejek-ngejek alusunah di luar-luar sana. Tapi kalau ketemu alusunah, masya Allah alusunah itu bagus, orangnya itu zuhud-zuhud, makan seadanya, makan ayam makan ayam, makan tempe makan tempe katanya. Tapi di luar sana ngejek-ngejek alusunah ini hati-hati. Hati-hati seperti ini dikhawatirkan masuk dalam kategori apa? benih-benih kemunafikan ada. Nah, jadi dia harus kokoh dia ya. Bersama ahlu sunnah, ahlu sunnah. Bersama ahlu bid'ah wa dalal, dia sebatas apa? Sebatas orang-orang yang di kalangan ahlu bid'ah wa dalal. Bisnis, jual beli, selesai. Enggak ada senyum-senyum kemudian antum itu masya Allah, walaupun hizbi tapi masya eh, <laughs> Allah. Allah mustahilnya hati-hati itu. Hati-hati. Nah, barangkali jangan sampai eh, bisnis itu menghanyutkan kita atau mengikuti mereka jangan. Nah, mulai karena itu para ulama sampai menasihatkan jangan sampai kita kerja dengan orang kufar jadi karyawannya. Bayangkan itu. Kenapa? Karena kita disetir oleh mereka, diarahkan oleh mereka. Suatu ketika khawatirnya dia menghormati agama mereka. Ini bos kami ini orang kafir Hindu tapi masya Allah jujurnya luar biasa. Ini muslim ini temannya muslim kadab, pendustanya. <laughs> Akhirnya dia malah ngajak-ngajak orang muslim, muji-muji orang Hindu. Bayangkan itu. Nah, jadi kalau misalnya jadi pekerja untuk orang kufar itu upayakan hanya bisnis transaksi jual beli. Dah. Tapi kalau jadi karyawannya, anak buahnya, pembantunya hindari semaksimal mungkin. Jangan sampai tertunduk dengan orang-orang kufar wal munafikin dan semisalnya. Allahu musta'an. Naam. Kita lihat sini. Jadi bedakan ya antara bab masalah muamalah, transaksi jual beli atau yang semisalnya hanya sebatas jual beli, transaksi. Hah? Mana barangnya? Ini uangnya dah. Bismillah. Enggak perlu antum muji-muji antum Masya Allah. Dakwah antum tersebar di mana-mana ya. Dakwah roja itu Masya Allah katanya. Oh TV-nya sekarang udah buahnya Punya klinik misalkan. Punya rumah sakit. Dipuji-puji jangan. Bisnis udah jualan. Jualan tempe tahu. Berapa tempe harganya sekian. Dah, baik, udah selesai. Enggak usah panjang lebar muji-muji mereka. Enggak perlu. Itu nanti dikhawatirkan apa? Justru akan melemahkan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Transaksi hanya transaksi saja. Rasulullah ketika jual beli dengan orang-orang Yahud Pernah nggak Rasulullah muji-muji mereka? Nggak pernah, sebatas jual beli saja. Nah, sebatas jual beli saja. Nah, jadi jangan sampai kita semuanya ketika transaksi jual beli kemudian sampai muji-muji mereka, masya Allah, dakwahnya berkembang di mana-mana, walaupun ada yayasannya misalkan. Allah musta'an. Jangan. Harus memiliki prinsip yang kokoh. Kita lihat di sini. Faqala Allah Taala berfirman, "Wa minan nati may yaqul" yakni talafat. Di antara manusia ada yang mengucapkan amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum ini Di antara manusia ada yang mengucapkan kami beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, padahal mereka tidak beriman. Siapa ini? Orang-orang munafikin. Yakni yatalaffadzuna bi alsinatihim. Mereka hanya melafatkan dengan lisan-lisan mereka. Jadi ucapkan ucapan itu upayakan jangan sampai apa? Hanya ucapan saja. Naam, sami'na wa ta'na, qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Ahlussunnah seperti itu. Ucapan, keyakinan, perbuatan. Tapi ahlu sunnah bukan berarti maksum dari kesalahan. Bukan berarti maksum dari kekurangan. Yang namanya kesalahan diupayakan untuk apa? Dibenahi, dihindari. Yang namanya kekeliruan wajar. Upayakan juga menghindar, juga dibenahi. Tapi tidak menyengaja berbuat kesalahan. Tidak menyengaja berbuat kekeliruan. Itulah ahlu sunnah. Jadi jangan sampai itu langsung kaget kemudian langsung eh, ngedrop misalkan ya. Ahlu sunnah itu mengatakan Eh, enggak eh, paling benar sendiri katanya, paling benar sendiri. Dan nah, yang lainnya keliru kita katakan na'am, al hak itu hanya satu. Paham ya? Ahlus sunnah di atas al hak di atas kebenaran. Tidak menyengaja berbuat kekeliruan kesalahan, tapi kalau terjatuh dalam kekeliruan atau kesalahan, segera kembali kepada kebenaran. Caranya gitu. Karena kita nggak ada yang maksum, nggak dijamin kan itu na'am. Allah musta'an. Jadi jangan sampai Bingung ya? Wa fil ayatil ukhra yaqul yaquluna bi afwahihim ma laysa fi Di dalam ayat yang lain Allah telah mengatakan orang-orang munafikin mereka mengatakan dengan mulut-mulut mereka tapi tidak ada pada hati-hati mereka hindari barakallahu fikum. Jadi kalau nah sebagai ahli sunnah terutama dan tentunya kaum muslimin secara umum ucapan itu hendaknya apa? Naam eh, setelah ucapan diucapkan yakinin hati di Nah, barakallahu fikum amalkan dengan anggota badan. Jadi jangan sampai sekedar ucapan saja sehingga apa? Sehingga nanti nam berakibat apa? Berakibat kerusakan yang sangat berbahaya yaitu seperti orang-orang munafikin wal billah. Karena orang-orang munafikin ingat-ingat, orang-orang munafikin yang diantam dengan neraka seperti ini nifaknya nifak apa? Nifaknya nifak apa namanya? Nifaknya nifak apa? Hah? I'tiqadi. Nifak i'tiqadi Adapun munafik yang nifaknya amali jangan dikafirkan. Yungsah dinasihati. Ayatul munafik salah. Tanda-tanda orang munafik tiga. Idza haddatsa kadzaba, berkata dusta, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji mengingkari, wa idza tumina khana. Apabila dipercaya berkhianat. Ini tanda-tanda orang munafik yang apa? Amali. Jangan dikafirkan. Yang i'tiqadi itu yang kafir. Paham ya? Yang sudah meyakini, menyembunyikan Nah, kekufuran menampakkan keislaman itu yang sangat berbahaya. Nasallahu alaihi wasallam Berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, bismillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.